Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas enam sebagian besar dari kekhususan Naam Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain Naam ataupun rasul yang lain maka kita lanjutkan sedikit tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat belum kita baca pada pertemuan yang lalu kekhususan yang ketujuh Qala asyarih rahimahullahu ta'ala Sahibul maqamil mahmudi Ay al-amalul ladhi yahmaduhu alaihi al-khaliku wal-makhluku Liqauli ta'ala asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Pemilik kedudukan yang terpuji Yaitu amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta dan para makhluk memujinya atas kedudukan tersebut sebagaimana firman Allah taala asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda semoga Allah Rabbmu menempatkan kamu kepada kedudukan yang mulia, yang terpuji. hadzal maqam dan kedudukan ini huwa ma yahsulu min manakibi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah minasyafa'ah wa ghairiha dan kedudukan ini apa yang diperoleh dari tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat berupa syafaat dan yang lainnya yaitu al-maqam al-mahmud 6 telah kita bahas pada pertemuan yang lalu Naam atau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa yang dimaksud adalah naam di saat naam Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat namanya syafaatul udma. Naam ini al maqamul mahmud. Naam Kemudian yang kedelapan sahibul haudil mawrudi yaitu naam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pemilik dari telaga yang maurud yang dilewati wal muradu al haudul kabirul kathir wariduhu Naam, yaitu yang dimaksud telaga yang sangat besar, yang sangat banyak dikunjungi. Al-kathir wariduhu, yang sangat banyak dikunjungi. Amma mujarradul hayadi faqad marra anna likulli nabiyyin haudan. Adapun hanya sekedar naam telaga-telaga maka naam telah berlalu pembahasannya bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga. Namun yang menunjukkan dalil akan nabi setiap nabi memiliki naam telaga merupakan dalil hadis yang la tasih yang tidak sahih. Naam. Kemudian yang berikutnya imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim li hadis Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumal qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin rawahu Tirmidzi wa hasanahu Nah, bahwasanya kekhususan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah pemimpin para nabi dan juru bicaranya mereka dan pemilik syafaat enam yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jika pada hari kiamat kelak aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku menjadi imam pemimpin para nabi dan juru bicara mereka yaitu nah menyampaikan syafaat meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala wasahibu syafaatihim dan pemilik syafaat yang tidak dimiliki oleh para nabi ghairu fakhrin yang itu bukan kesombongan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya oleh At-Tirmidzi hadis ini. Baik. Dan juga dihasankan oleh Al-Allamah bani rahimahullah di dalam Sahihul Jami. Kemudian yang berikutnya ummatuhu khairul umami. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat sebaik-baik umat. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul ummah, sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat yang lainnya sebagaimana Naam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Naam, kalian merupakan umat yang paling baik ukhrijat linnas yang dikeluarkan kepada manusia. Naam, yang dimaksud ini adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma qawlu ta'ala adabun firman Allah taala ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'al alamin. Wahai bani Israil, uzkuru ingatlah nikmat yang aku telah berikan nikmat tersebut kepada kalian wa anni faddaltukum 'al alamin dan sungguh aku utamakan atau aku lebihkan kalian dibandingkan umat-umat nam yang ada di alam ini. Wal muradu alami zamanihim. Maka yang dimaksud adalah enam di waktu zamannya mereka. Enam. Ya, bahwasanya mereka merupakan umat yang paling baik. Baik, di zamannya mereka adapun nabi umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang paling baik dari seluruh umat. Nam, adapun yang di sini ya Bani Israel disebutkan nam yang paling baik di saat waktunya mereka. Nam, sehingga tidak bertentangan nam ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nam. Kemudian kita beranjak pada ucapan al-mu'alif yang berikutnya yang Naam akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Naam dan juga akan disebutkan Naam al-khulafaur Rashidun. Naam yang Naam akan disebutkan juga tentang sedikit biografi tentang para al-khulafaur Rashidun. Ucapan al-mu'alif rahimahullahu taala وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali thumma Ali fa yablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu kata beliau al-muallif rahimahullahu taala umat yang paling afdal naam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar Al-Faruq, yang kedua Umar Al-Faruq, yang ketiga kemudian Utsman Dunurain, ya, Dunurain disebut Dunurain karena nah menikah kepada dua anak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal kemudian beliau menikah lagi dengan anak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam disebut Dzunurain. Summa Ali radhiyallahu Naam anhum ajma'in semoga Allah meridai semuanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Lima rawa Abdullah bin Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kunna naqul dulu kami mengatakan ya, kami berkata dan Nabi masih hidup. Ya, dan Nabi masih hidup. Ya, beliau mengatakan yaitu Abdullah bin Umar, afdalu hadhil ummah ba'da nabiha, umat yang paling afdal, nah manusia yang paling afdal di Naam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nabiha setelah nabi dari umat tersebut yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka ucapan ini, ucapan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkari ucapan Abdullah bin Umar. Maka ini juga na'am takrir Nabi Shallallahu alaihi wasallam penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada pengingkaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ucapan ini merupakan ucapan yang menyelisihi dari naam yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentunya orang yang pertama mengingkari dari ucapan ini. 6. Sehingga tak kala Naam ucapan ini tidak diingkari ingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi masih hayun hidup maka berlaku naam hadis ini berlaku ucapan ini sebagai takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan al mualif rahimahullah yang lainnya wasahhatir riwayatu ala Ali radhiyallahu anhu annahu qala khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin thumma Umar walau syi'tu lasammaitu thalitha.” telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata sebaik-baik umat ini ba'da nabiha setelah nabi umat ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin kemudian Umar seandainya aku menginginkan naam sungguh aku akan menyebutkan nama yang ketiga naam dari umat atau seorang yang lebih baik naam dari umat ini setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam kemudian ucapan al-mualif yang lainnya warawa Abu Darda anin nabi SAW, alaihi wasallam وسلم ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'da nabiyyina wal mursalin ala afdali min Abi Bakrin. Naam, tidak ada naam yang lebih utama dari setelah nabi dan para rasul naam selama matahari terbit dan tenggelam melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan naam bahwasanya naam yang paling utama dari umat ini setelah nabinya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan biografi di dalam syarahnya. Ini kita masih membaca matannya Al-Muallif rahimahullahu taala. Wahwa kemudian ucapan beliau Al-Muallif yang lainnya wahwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم dan beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak naam di dalam khilafah ya di dalam kepemimpinan kaum muslimin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam liufadlihi dikarenakan keutamaannya wasabiqatihi dikarenakan beliau naam orang yang pertama di dalam naam dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi salah dan Naam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan, nah memberikan, naam <clears throat> mempersilahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami solat. Naam tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, naam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan menjadi imam solat. Nah, dibandingkan dari Nabi para sahabat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan Abu Bakar untuk menggantikan keimaman beliau di dalam sholat. Wa ijma'us sahaba ala takdimi wa mubayatihi dan ijma' para sahabat na'am ala takdimi untuk diutamakan didahulukan Abu Bakar dan dibayatnya Abu Bakar setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakunillah liyajma'ahum ala dalalah. Dan tidaklah Allah naam mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Yaitu maksudnya bahwasanya naam para sahabat berijma. Naam bersatu untuk menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang pertama di dalam memimpin al-khilafah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ijma'nya para sahabat bukanlah naam ijma'nya mereka di atas kesesatan. Naam. Barakallahu fikum dan tidaklah mungkin naam semua itu manusia bersatu padu naam berada di atas kesesatan. Sehingga ini ijma' para sahabat yang menjadikan Abu Bakar orang yang pertama di dalam al-khilafah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan beliau al-mu'alif rahimahullah, summa min ba min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu." Kemudian setelah Abu Bakar yaitu Umar radhiyallahu anhu lifatlihi dikarenakan keutamaan beliau wa ahdi Abi Bakar ilai dan ada pada zaman Abu Bakar Naam radhiyallahu anhu Umar tersebut. Summa Utsman, kemudian ucapan beliau yang lainnya, summa Utsman litaqdimi radhiyallahu anhu litaqdimi ahli syura lahu. Kemudian Utsman dikarenakan ahli syura yaitu ahli syura yang bermusyawarah untuk menjadikan Utsman nah menggantikan Umar ya bukan dengan cara naam pemilu bukan dengan cara pemilihan naam ya semua orang berhak memilihnya lah namun ya dipilih oleh ahlu surah yang memiliki keilmuan yang memiliki pemahaman di dalam Islam kemudian yang berikutnya ucapan beliau summa ali radhiyallahu anhu li fadlih kemudian ali radhiyallahu anhu li fadlihi dikarenakan keutamaannya wa ijma'u ahli asri alaihi dan ijma'nya para sahabat pada zaman beliau di saat itu. Kemudian ucapan terakhir al-mu'alif rahimahullah taala berkenaan dengan nama para sahabat wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid mereka adalah para, para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, "Na'am alaikum wajib bagi kalian untuk naam memegang sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar rashidin al mahdiin yang mendapatkan bimbingan mimba di setelahku. Al alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Yaitu menunjukkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khilafatu min ba'di 30 sanah fa kana akhiru khilafa Ali radhiyallahu anhu. Dan khilafah setelahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 sanah ada 30 tahun. Para al-khulafa ar-rasyidun memimpinnya. Nanti akan disebutkan rinciannya. Abu Bakar berapa tahun, Naam Umar berapa tahun, Utsman berapa tahun, Ali berapa tahun, ya yang semuanya menjadi 30 tahun. Fakana akhiruha khilafah Ali radhiyallahu anhu. Maka yang terakhir Naam adalah khilafah Ali radhiyallahu anhu. Ini akan disebutkan dan ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan dalil-dalil yang ada di total menjadi 30 tahun. Naam masa pemimpinan Al-Khulafa Ur-Rashidun. Kemudian kita baca sedikit tentang ya sarah dari ucapan-ucapan al-mu'alif al-mu'alif rahimahullahu taala. Fadhailus sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat. As-sahabi man istama' bin nabi mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Yang dimaksud dengan sahabat adalah kata beliau, "Na'am Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yaitu barang siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan dalam keadaan dia mukmin wa mata ala zalik dan mati di atas naam keislaman di atas ya naam mukmin dia mati dalam keadaan mukmin maka kata beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin naam itu sahabat namun dikatakan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu taala beliau mengatakan karena enam definisi para sahabat, sahabat itu apa-apa disebutkan berbagai macam pendapat. Ada yang enam ya barang siapa yang melihat nabi kemudian enam dia beriman dan mati di atas keimanannya maka enam dia orang yang enam dikatakan sahabat. Enam tapi yang paling naam meliputi semuanya dari makna-makna apa yang disebutkan para ulama. Naam yang paling naam jelas dan yang paling benar penyebutnya, penyebutannya oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan man laqiyan nabi ya as-sahabi adalah man laqiyan nabiyya mu'minan wa mata ala zalik barang siapa yang bertemu dengan Nabi, hanya bertemu, ya, walaupun naam, ya, setetik, semenit bertemu dengan Nabi, naam, bertemu dengan Nabi, ya, wa mata ala zalik mukminan dan dia beriman, wa mata ala zalik dan dia mati di atas keimanannya, maka dinamakan sahabat. Kemudian ada penambahan dari enam ulama yang lain walau takhallalathu aridah walaupun naam sahabat tersebut setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ridah sempat keluar dari Islam kemudian sahabat tersebut masuk Islam kembali dalam keadaan matinya dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka masih terhitung dinamakan sahabat walaupun telah ridah telah murtad setelah kematian Nabi kemudian masuk Islam kembali. Nah, maka ini disebut juga masih sahabat. Nah, yaitu barang siapa yang bertemu dengan Nabi. Nah, dal mukminan bihi kemudian dia beriman kepada Nabi wa mata ala zalik dan dia mati di atas keimanannya walaupun naam sempat ya dia murtad setelah kematian ataupun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk Islam kembali maka masih terhitung sahabat. Enam dan ini alas sahih ini pendapat yang paling sahih pendapat yang paling benar. Enam karena ya jika maksudnya pengertiannya sahabat harus melihat Nabi maka naam menghilangkan dari sahabat yang buta yang tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka lakia yang bertemu, walaupun dia bisa melihat, bisa tidak tidak bisa melihat, nah bisa dikatakan masuk kepadanya sahabat definisi sahabat. Toyib, insyaallah kita cukupkan di sini tentang pengertian sahabat dan kita akan membaca naam biografi ataupun keutamaan-keutamaan dari para naam sahabat yang lain terkhusus al-khulafaur rasidun kemudian naam para sahabat naam yang diberikan kabar gembira naam kepada surga masuk ke dalam surga. Naam dan keutamaan-keutamaan yang lainnya dan celaan yang sangat besar. Naam, celaan yang sangat besar terhadap naam siapa yang mencela dari salah satu para, dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan nanti akan kita bahas tentang naam siapa yang paling besar celaannya terhadap para sahabat. Naam barakallahu fikum. نقتهي بهذا القدر سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم